Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Yang kami muliakan, yang kami hormati Khadimul Majlis Al-Habib Ahmad Jamal bin Doha Ba'akil Yang kami muliakan, yang kami hormati Al-Habib Hussein bin Najib Al-Haddad Para kiai, para alim ulama, para asatid, asatidah Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Wabil khusus segenap takmir Masjid Darussalihin Para bapak, para ibu, mugi-mugi kula kali panjenengan dados hakikate ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kula kali panjenengan dikumpulaken kalih Allah Subhanahu wa taala teng setunggale baitun min buyutillah griyane Allah Subhanahu wa taala menawi wonten tiang sing mendaya teng tiang sugih lek tiang sugih niku wau loman pasti kula kali panjenengan medal saking tempat griyane tiang sugih niku wonten oleh-oleh wonten gowoan lah kula kali panjenengan medal bertamu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah akramul akramin zat yang paling lomane wong sing loman Mugi-mugi kula kali panjenengan medal saking Masjid Darussalihin tambah iman, tambah taufik, tambah hidayah, tambah mahabbah cinta teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah mahabbah cinta teng Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah mahabbah cinta teng warasatun nabi para ulama para asatid para kiai amin ya rabbal alamin para bapak para ibu ingkang dirahmati Allah subhanahu wa taala kula kalih panjenengan alhamdulillah mulai dilebetaken kalih Allah subhanahu wa taala teng setunggale bulan yang sangat mulia sekali yaitu bulan Dzulhijjah Mulai tanggal setunggal hijjah sampai tanggal sedoso hijjah termasuk dinten termasuk malam sing dilipat gandakan ibadah kali Allah Subhanahu wa taala. Saking muliani malam mulai tanggal setunggal sampai tanggal sedoso didamel sumpah kali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri walayalin Asher demi waktu fajar dan demi malam-malam sepuluh. Gini ku mulai tanggal setunggal Dzulhijjah sampai tanggal sedoso Dzulhijjah. Malam tirasi ulama saumu yaumin ya'dilu sanatan. Satu hari sebanding kalau memang kita berpuasa sebanding ibadah siam setahun. Tato selek jenengan istiqomah siam mulai tanggal setunggal hijjah sampai tanggal songo lek pas riyoyo mboten angsal poso haram. Jadi jenengan angsal i angsal ganjaran sangang tahun poso tok. Masya Allah Kesempatan yang luar biasa Khususnya teng lebete tanggal setunggal sampai tanggal songo niku wonten namini yaumu Arafah. Wonten namini yaumu Arafah, hari arofah tanggal songo tirose Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiang sing siam poso tanggal songo arofah podo ambek poso rong tahun. Bisa menghapus dosa dua tahun bisa menghapus dosa dua tahun, tahun yang sebelumnya dan tahun yang akan datang. Berarti dari hadis ini Rasulullah saw memberikan kabar bisyarah, kabar gembira kepada yang mau berpuasa tanggal 9 Arafah panjang umure sampai tahun depan. Sebab pun disukani bisyara kali Kanjeng Nabi di sepuro dosane tahun sing wingi ambek tahun yang akan datang. Niki poso Arafah. Lek menawi kula kali panjenengan dereng ditakdirakan kalih Allah Subhanahu wa taala wukuf teng padang Arafah Mekah mriku ngeh Nggih paling minimal benjing dinten Arafah niki kula kali panjenengan niru-niru wukuf nggih. Niru-niru wukuf kali tiang wukuf mereka, tapi nggih pun kelambian ihram mboten usah kelambi ihram pun. Sing penting i'tikaf teng masjid, zikir, mau tahlil, mau takbir, doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala teng dinten Arafah. Lah, niki mulai malam tung, malam setunggal Dzulhijjah sampai tanggal 12 niku adalah merupakan malam-malam yang dilipat gandakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pun sampai disia-siakan kesempatan obral ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Maka para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo nambahi nyedakan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah ngurip-ngurip Dzulhijjah sebab Dzulhijjah niku diarani kali tiang bulan haji, ngene mboten. Nggih. Barokah ngurip-ngurip malam sepuluh mugi-mugi benjing tahun benjing utawa kapan pun kula kali panjenengan ditakdiraken ditimbali Allah Subhanahu wa taala saged haji, saged ziarah teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sekedhik niki wonten faedae, wonten manfaate saged dilampahi siam tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah dan mugi-mugi kula kali panjenengan diparingi barokah umur, taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.